Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu khalul mu'minin khalnya, pamannya, orang-orang yang beriman. Wa katibu wahyi Rabbil Alamin. Dan penulis wahyu Rabbul Alamin. Judul ini yakni Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, khalul mu'minin wa katibu wahyi rabbil alamin. Saya ambil dari perkataan Al-Hafidh Al-Mufassir mufassir Al-Mu'arrikh Al-Islam Kabir Ibn Kathir Al-Hafidh Ibn Kathir di kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau mengatakan huwa Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan namanya Sahab bin Harb bin Umayyah bin Abdul Shams bin Abdul Manaf bin Qusay أبو عبد الرحمن القراشي الأموي خان المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين تنتل معاوية sebagai Khalul المؤمنين pamannya orang-orang yang beriman tidak ada seorang pun ulama yang menentangnya karena itu mereka menamakan khalul mu'minin pamannya orang-orang yang beriman karena Ummu Habibah radhiyallahu taala anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saudara Muawiyah tetapi ini bukan merupakan kekhususan Muawiyah saja tidak walaupun yang masyhur dipanggil khalul mu'minin adalah Muawiyah tetapi hal ini bukan merupakan kekhususan Muawiyah Abdullah bin Umar juga Khalul Mu'minin dan lain-lain seperti Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma saudara atau kakak atau abang dari Aisyah juga Khalul Mu'minin tetapi yang sangat masyhur, dikenal dan dipanggil dan dijuluki sebagai Khalil Mu'minin, pamannya orang-orang yang beriman adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenapa? <coughs> Kenapa? Hah? Ada yang bisa jawab? Pembelaan. Pembelaan terhadap beliau ketika ahlul ilm, ketika para ulama, para imam ahlus sunnah melihat Rafidah mengkafirkan Muawiyah. Kemudian mereka melihat ahlul bid'ah, para ahli bid'ah sebagian turut serta mengikuti atau taklidul a'ba kepada Rafidah mengkafirkan Muawiyah sebagian lagi mengatakan bahwa Muawiyah itu fasik pembuat fitnah telah membunuh sekian banyak manusia dan seterusnya maka ahlul ilm para ulama ahlus sunnah berhajat sangat berhajat memasyurkan Muawiyah khalil mu'minin Dan ini adalah kalimatul haq, kalimat yang hak yang tidak diingkari oleh para ulama. Karena itu masyhurlah Muawiyah sebagai khalul mukminin. Dan hal ini telah dijelaskan oleh para ulama di antaranya oleh Syekhul Islam bin Taimiyah rahmatullahi alaihi di kitabnya Minhajus Sunnah dalam membantah Rafidah. Salah seorang tokoh Rafidah. Karena itu masyhurlah Ahlu Sunnah melakukan menamakan Muawiyah Khalul Mu'minin. Walaupun ini bukan menjadi kekhususan Muawiyah. Abdullah bin Umar juga Khalul Mu'minin Muhammad bin Abi Bakar juga khalul mu'minin banyak yang khalul mu'minin tetapi yang sangat terkenal, sangat masyhur adalah Muawiyah karena para ulama berhajat untuk mengangkatnya disebabkan ahlul bidah kaum zindiq mengkafirkan Muawiyah atau menganggapnya fasik atau mereka mengatakan bahwa Muawiyah telah melakukan uh, fitnah yang besar dan lain sebagainya, tuduhan-tuduhan yang tidak sah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Karena itu sebutan kepada Muawiyah khalul mu'minin membuat marah kaum zindir membuat marah orang-orang syiah dan mereka yang mengikuti perjalanan kaum rafidah membenarkan firman Allah tabaraka wa taala bahwa tidak ada yang marah kepada para sahabat kecuali orang-orang kuffar liyagidhu bihimul kuffar keberadaan para sahabat membuat marah orang-orang kufar. Mereka sangat kecewa mendengarnya. Tetapi tetap saja walaupun mereka menolaknya, tetap Muawiyah sebagai khalil mu'minin. Adapun beliau sebagai katibul wahyu Rabbil alamin, juru tulis wahyu, penulis wahyu masyur. Ini juga bukan merupakan kehususan Muawiyah. Tidak, sama sekali tidak. Juru tulis wahyu banyak sekali. Di antaranya Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian Zaid bin Thabit. Dan lain-lain para sahabat. Penulis wahyu. Ma'ruf. Tetapi para ulama sekali lagi berhajat memasyhurkan Muawiyah sebagai katibu wahyu Rabbil Alamin. Karena itu al hafiz Ibn Kathir memulai menjelaskan tentang Muawiyah beliau mengatakan khalul mu'minin wa katibu wahyi rabbil alamin dan juga yang sebelum الحافظ dari para imam الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى pernah ditanya tentang Muawiyah. Ini saya bacakan dari kitab Kitab Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Muhammad bin Harun bin Yazid Al-Khallal yang terkenal dengan nama Al-Khallal lahir pada tahun 234 Hijriah dan wafat pada tahun 311 Hijriah. Judul kitabnya Kitab musnad Sangat-sangat terkenal sekali. Berkata Al-Khallal wa akhbarani Muhammad bin Ali anna mihna haddathahum qala telah mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ali bahwa Mihna telah menceritakan kepada mereka qala sa'altu Ahmad an Muawiyah bin Abi Sufyan an Muawiyah tabni Abi Sufyan faqala lahu suhbah Imam Ahmad menjawab bahwa Muawiyah sahabat lahu suhbah kemudian dalam riwayat yang lain Al-Khallal mengatakan wa akhbarani Abdul Malik Ibnu Abdul Hamid Al-Maimuni yang terkenal dengan nama Al-Maimuni qala dia berkata qultu li Ahmad bin Hanbal saya pernah bertanya kepada Ahmad bin Hanbal alaysa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu sihrin wa nasabin yanqati'u illa as-sihri wa nasabi Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda segala hubungan kekeluargaan dan nasab akan terputus nanti pada hari kiamat kecuali hubungan kekeluargaanku dan nasabku. Kala berkata Imam Ahmad, Imam Ahmad menjawab, "Bala, betul." Kultu Al-Maimuni bertanya lagi, "Wa hadhihi li Muawiyah?" Ini juga untuk Muawiyah. قال إمام أحمد بن مجاب نعم له سحر ونسب juga untuk معاوية ها dalam riwayat yang lain أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب يعني أغلبني أحمد بن bin Ubaid Al-Khallan mengatakan telah mengabarkan kepadaku Ahmad bin Muhammad bin Matar dan Zakaria bin Yahya bahwa Abu Talib, Abu Talib, Abu Talib ini tilmid muridnya Imam Ahmad bin Hanbal yang namanya Ahmad bin Humaid Al-Mishkani. Haddatsahum Abu Talib telah menceritakan kepada mereka annahu sa'ala Abu Abdullah bahwa Abu Talib pernah bertanya kepada Abu Abdullah yakni Imam Ahmad bin Hanbal Aku lu Muawiyah khalul mu'minin Saya katakan bahwa Muawiyah itu khalul mu'minin Wabnu Umar khalul mu'minin Juga Ibnu Umar khalul mu'minin Kala Imam Ahmad menjawab Naam Muawiyah Aku ummi Habibah binti Abi Sufyan Zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam Wa rahimahumah Betul. Katakan Muawiyah itu khalil mu'minin. Karena dia saudara laki-laki dari Ummu Habibah binti Abi Sufyan, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati keduanya. Wa Ibnu Umar, demikian juga dengan Ibnu Umar, aku Hafsah. Saudara laki-laki Hafsah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahimahuma. Semoga Allah merahmati keduanya. Kultu Abu Talib bertanya lagi, aku lu Muawiyah khalid mu'minin karena saya katakan Muawiyah Khalul mu'minin karena berarti perkataan Muawiyah khalul mu'minin masyhur sangat terkenal Demikian juga beliau sebagai juru tulis wahyu. Walaupun keduanya dia khalul mu'minin dan dia katib penulis wahyu tidak menjadi kehususan Muawiyah. Tetapi ahlul ilm berhajat untuk memasyurkannya mengangkatnya karena ahli bid'ah mengingkarinya ahli bid'ah mengingkarinya Rafidah mengatakan mencela ahlu sunnah yang menamakan Muawiyah sebagai penulis wahyu Rabbul Alamin. Padahal dia tidak pernah menulis satupun kalimat. Begitu kata Rafidah. Apa jawaban ahlu sunnah? Ahlu sunnah mengatakan fahadha kaul bila hujjah wala ilm. Fama dalil ala annahu lam yaktub lahu kalimatan wahidatan min wahyu. Wa innama kana yaktubu lahu rasail Dijawab oleh Syekhul Islam bin Taimiyah, ini adalah perkataan tanpa hujah, tanpa ilmu. yakni orang yang mengatakan bahwa Muawiyah tidak penulis wahyu, bukan penulis wahyu, ini perkataan keluar tanpa hujah, perkataan tidak dilandasi dengan hujah, dengan alasan dan tanpa ilmu. Lalu Syekh mengatakan, "Famad dalil ala annahu lam yaktub lahu kalimatan wahidatan min al Mana dalilnya? Mana puncaknya bahwa Muawiyah tidak pernah menulis satu kalimat dari wahyu Al-Quran. Ini memberikan pelajaran bahwa Ahlu Sunnah tidak pernah berselisih di antara mereka bahwa Muawiyah katibu wahyu Rabbil Alamin. Juru tulis wahyu. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan tentang para penulis wahyu. Di antaranya Al-Khulafa Ar-Rashidin Al-Mahdiyin. Kemudian Zaid bin Thabit. Kemudian Abdullah bin Arqam, Ubay bin Ka'ab, Thabit bin Qais, Khalid bin Sa'ad bin As. Dan di antaranya adalah Muawiyah radhiyallahu anhum. dan nah, ini saya jelaskan bahawa Muawiyah khalil mu'minin katibu wahyi rabbil alamin agar kita mengetahui kedudukan Muawiyah ini Kalau Rafidah mengkafirkan Muawiyah, kalau ada orang memfasikkan Muawiyah, kalau ada orang mengeluarkan Muawiyah dari persahabatannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka pada hakikatnya mereka telah membuka pintu kerusakan yang sangat besar. Yaitu apa? Bahwa Al-Quran batal ditulis oleh orang-orang kafir bahwa Al-Quran juru tulis Al-Quran adalah orang-orang fasik ya dan dengan sendirinya. Karena celaan terhadap Muawiyah, pengkafiran terhadap dia, mengatakan dia fasik dan lain sebagainya. Sebagaimana tuduhan-tuduhan kaum Rafidah adalah langsung celaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat khususnya Abu Bakar Siddiq khususnya Umar bin Khattab dan Utsman dan seluruh para sahabat dan celaan terhadap Al-Qur'anul Karim. Kenapa demikian? Nanti akan saya saya berikan uh, penjelasan. Ya, itu tentang judul muhadharah kita. Pembelaan terhadap Muawiyah radhiyallahu taala anhu sebagai khalul mukminin dan penulis wahyu Rabbul Alamin. Kemudian saya ingin memberikan mukaddimah di antaranya adalah bahwa tidak ada yang maksud kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada yang maksud, tidak ada yang terlepas, terbebas dari kesalahan, kecuali dari yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan akidah ahlu Sunnah yang menyalahi akidah rafidah Syiah Ia meyakini bahwa para imam mereka maksum tidak terkena dosa tidak pernah berdosa ahlu Sunnah tidak demikian طلع بركاته إمام صار صار إمام أهل السنة شيخ الإسلام والمسلمين ابن تيمية رحمة الله عليه لكتاب من هده Beliau mengatakan والقائدة الكلية في هذا قيده ين yang mencakup secara keseluruhan dalam bab ini masalah apakah ada manusia yang maksum selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Allah Allah anna ahadan maksumun ba'dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bahwa kita tidak meyakini ada seseorang yang maksum sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Tidak boleh kita meyakini bahwa ada salah seorang yang maksum yang tidak pernah berdosa sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya berdosa. Balil khulafa wa ghairul khulafa yajuzu alaihim khata. Para khulafa, jadi al khulafa rasyidin dan yang selain al khulafa rasyidin mereka memungkinkan bagi mereka yang berdosa mempunyai kesalahan والذنوب التي تقع منهم قد يتوبون منها dosa yang mereka lakukan itu jadi eh, dosa-dosa yang yang terjadi di antara mereka dari manusia-manusia seluruh manusia berdosa kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah bertobat dari dosa-dosanya itu. qad tukaffaru anhum bihasanatihimul katsira. Dan dapat juga dihapuskan kesalahan-kesalahan itu dari mereka dengan sebab kebaikan-kebaikan mereka yang demikian banyak Siapa yang yang mendakwakan Al-Quran dan Sunnah, menyebarkan Al-Quran dan Sunnah kalau bukan para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Saya ingin menjelaskan bahwa ahlu Sunnah tidak meyakini seorang pun juga yang tidak berdosa. Semua manusia mempunyai dosa kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. termasuk al-khulafa ar-rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali dan yang bukan al-khulafa secara keseluruhan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak maksum tidak ada seorang pun ahlu sunnah yang meyakini kemaksuman salah seorang sahabat tidak Tetapi dosa-dosa itu dapat terhapus dengan taubat. Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak yang menghapuskan kesalahan. Inna sayyi'at yudhibna uh, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir-akhir surat Hud, "Innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya kesalahan-kesalahan, kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Kebaikan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an demikian banyaknya. Mereka yang telah berjuang menegakkan kalimat tauhid. Mereka yang telah berjuang dengan diri dan harta-harta mereka untuk menegakkan Islam dan ini tidak bisa diingkari kita akan bahas terus ya? dalil tentang tidak maksudnya seorang pun manusia sesudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali di dalam Al-Quran maupun hadis.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 Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim" Orang-orang yang datang sesudah mereka, siapa mereka di situ? Siapa mereka di situ? Para sahabat, ridwanullah alaihim jami'an. Yaqulun, mereka berdoa, "Rabbana ighfir lana ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Rabbana ampunkanlah dosa-dosa kami dan untuk ikhwan kami untuk saudara-saudara kami yaitu mereka yang telah mendahului kami dengan keimanan siapa yang telah mendahului kita dengan keimanan kalau bukan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Ya Allah jangan kau jadikan masukkan ke dalam hati-hati kami gilan, perasaan hasad, dengki, marah, dendam kepada para sahabat. Lilladzina amanu pada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim. Allah perintahkan kita di ayat yang mulia ini untuk mendoakan para sahabat Bukankah di dalamnya termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan? Termasuk Yazid bin Abi Sufyan saudaranya, abangnya Muawiyah. Termasuk Abu Sufyan sendiri, termasuk Ikrimah bin Abi Jahal. Apalagi yang di atas mereka yang lebih mulia, lebih tinggi dari mereka. Seluruh para sahabat tidak dikecualikan. Alladzina sabakuna bil iman. Allah Rabbul Alamin Perintahkan kita untuk memohon kepada Allah ampunan untuk para sahabat agar kita memohon kepada Allah Rabbana ighfir wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman apa yang diperbuat oleh kaum Rafidhah Syiah apa yang diperbuat oleh mereka para pencari memohonkan ampun kepada para sahabat mereka malah mencaci maki para sahabat bahkan mengkafirkan para sahabat bukankah ini jelas terang nyata seperti di siang bolong bahwa mereka telah melawan firman Allah taala menentang Allah Allah perintahkan Rabbana fil ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان Karena itu di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memohonkan ampun kepada para sahabat. Karena itu tidak lewat nama sahabat, mereka mengatakan radhiyallahu anhu rahimahullah taala. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hati mereka selamat dari membenci marah kepada para sahabat. Bersih hati mereka. Allah telah mengabulkan doa mereka. Wala taj'al fi qulub fi qulubina gillan gillan lil amanu. Ya Allah jangan kau jadikan jadi masukkan ke dalam hati-hati kami perasaan hasad dengki kepada para sahabat Ya, ini diantara dalil. Berdasarkan ayat ini kita tahu dengan ilmu yakin apa yang telah diperbuat oleh kaum Rafidah dan orang-orang yang mengikuti manhaj Rafidah. Yang kedua yang saya ingin uh, berikan penjelasan bahawa tidak ada seorang pun ahlu sunnah dari para imam ahlu sunnah jemaah yang melebihkan Muawiyah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jami'an. Tidak ada. Tidak ada. Bahkan kitab-kitab ahlu sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan, kemuliaan, ketinggian, kehormatan Ali bin Abi Thalib, kitab-kitab mereka dipenuhi oleh itu semua. Begitu banyaknya. Tidak ada seorang pun ahlu sunnah yang melebihkan, mengutamakan Muawiyah dari Ali bin Abi Thalib. Tidak ada. Bahkan ahlu sunnah tegak membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ketika kaum Khawarij me menyerang Ali, mengkafirkan Ali. Ketika Mu'tazilah mengkafirkan Ali. Ketika sebagian ahli bid'ah mengatakan bahwa Ali fasik dan lain sebagainya, ahlu sunnah berada di saf terdepan membela sahabat besar ini, salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Adapun Syiah Rafidah tidak sanggup membantah hujah Khawarij. Tidak sanggup membantah hujah Khawarij. Kalau antum baca perbantahan antara Syiah dengan Khawarij, maka Khawarij lebih unggul hujahnya yakni hujjah kesesatannya dua-duanya sama sesat tapi lebih sesat Rafidah Rafidah lemah melawan Khawarij karena Khawarij mengkafirkan Ali dengan dalil di satu, dua, tiga, empat tidak sanggup Rafidah membantahnya Ahlus Sunnah yang sanggup menghancurkan hujjah Khawarij ضد معتزله أهل السنة صارت من ملياك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اسم أبي صلصارع خلفاء الراشدين ده. itu itu akidah harus sudah harus diingat bahwa Ali apalagi sampai mencaci maki mereka, menghujat mereka. Menghujat itu maksudnya mencaci maki. Kalau ada orang mengatakan saya saya tidak mencaci maki tapi saya hanya menghujat. Orang ini saya kira uh, belum tahu tentang arti hujat itu dalam bahasa Indonesia di kamus besar bahasa Indonesia dikatakan menghujat itu sama dengan mencaci maki dan memfitnah. Berarti lebih besar lagi itu. Ya? Tidak benar, tidak dibolehkan. Karena hanya kaum zindiq, orang-orang kufarlah yang mencaci maki para sahabat ridwanullah alaihim jami'an baik secara keseluruhan maupun orang per orangnya. Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi salah seorang imam besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang lahir pada tahun 194 Hijriyah dan wafat pada tahun 264 Hijriyah. Guru bagi Imam Muslim dan akran sebaya dengan Al-Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, mewakili para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Karena tidak ada seorang pun ulama ahlus sunnah yang menentang perkataan beliau ini. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar Apabila engkau melihat seseorang yantaqisu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yang mencaci maki yantaqis mencaci maki menghujat Salah seorang sahabat, salah seorang dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam ketahuilah annahu siddiqa. Sesungguhnya orang itu siddiqa, munafik. Karena hanya orang-orang munafiklah yang mencela para sahabat, menghinakan para sahabat, merendahkan para sahabat dan hanya orang-orang kufarlah yang murka, marah, dendam kepada para sahabat. Adapun orang-orang mukminin seperti tadi memohon kepada Allah ampunan untuk para sahabat. Hati mereka bersih dari hasad dan benci kepada seorang pun sahabat. Selamat hati mereka. Ini akidah ahlus Karena itu Al-Imam Abu Surah mengatakan anda annahu sedih Orang itu sedih munafik Kenapa dikatakan zindiq? Kan? orang munafik yang mencela para sahabat. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila diperintah kepada orang-orang munafik untuk beriman sebagaimana para sahabat telah beriman manusia yakni para sahabat waktu itu telah beriman apa kata orang munafik anu'minu kama amana sufaha patutkah kami beriman sebagaimana berim, telah beriman ya orang-orang yang sufaha yang bodoh-bodoh itu Kenapa lima unsur mengatakan orang itu zindiq? Karena para sahabatlah yang mendakwahkan agama ini yang menyebarkan agama ini termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'an yang menyebarkan Al-Quran, membacakan hadis. Kalau para sahabat telah dicela, maka manusia tidak percaya lagi kepada para sahabat. Ridwanullah alaihim jami'an. Kemudian lima mengatakan wa yang demikian ini kenapa orang itu jadi zindik anna rasul sallallahu alaihi wasallam indana hakun. sesungguhnya rasul sallallahu alaihi wasallam di sisi kami adalah hak benar adanya wal qur'an hakun dan Quran itu adalah hak wa ma adda ilaina al Quran wa sunan ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Sesungguhnya yang menyampaikan kepada kita Al-Quran dan Sunnah ini Jadi sunnah-sunnah Nabi adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk di dalamnya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu sejumlah hadis telah diriwayatkan oleh Muawiyah termaktub di Bukhari, di Muslim, ada yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, ada yang diriwayatkan oleh Muslim saja. Kemudian di Kutubul Hadis, kemudian di Kutubul Masanid, di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam di antaranya hadis yang sangat terkenal, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ini di antara yang meriwayatkan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu jami'an. وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبتلوا الكتاب والسنة والجرح بهم أولى وهم زنادقة yang mereka maui, yang mereka kehendaki dari mencelak, mencaci maki, mengkafirkan para sahabat itu adalah agar dapat agar mereka dapat membatalkan persaksian kita kepada para sahabat akan kebenaran para sahabat, akan udulnya para sahabat, akan sikohnya para sahabat menjadi batal dengan celaan, cacian dan pengkafiran mereka itu kepada para sahabat. Lihat uh, ridwanullah jamiat jami'an liyubtilul kitab was sunnah. Tujuannya adalah untuk membatalkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. al Abu Zuhra menutup perkataannya wal jarhu bihim aula. Celaan kepada mereka lebih berhak. Mereka yang lebih berhak dicela mereka yang lebih berhak dijarah karena mereka pendusta, karena mereka telah mendustakan Al-Quran dan Sunnah, karena mereka telah mengkoyak-koyak ijma para ulama. Lihat perkataan Syekhul Islam. Muawiyah bagus keislamannya bittifaki ahli ilmu dengan kesepakatan ahlul ilm. Kemudian muncul orang-orang seperti Abu Rayyah dengan kitabnya Adwa'us Sunnah di Mesir kemudian Abu La'la Al-Maududi di sebagian kitabnya kemudian Said Qutb dan para muqallidin bertebaran di negeri-negeri Islam termasuk di negeri kita ini yang mencaci maki kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu tidak punya hujah kecuali riwayat-riwayat dusta kecuali dhann wahum zadadiqah mereka itu adalah zindik kaum zindik dan memang Rafidah seperti itu ya. Uh, di kitab saya Muqaddimah Al-Masail ke-10 saya membawakan sebagian perkataan Syekhul Islam tentang orang yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Syekhul Islam mengatakan barang siapa yang menuduh sesungguhnya mereka para sahabat telah murtad sesudah Rasulullah SAW kecuali beberapa orang yang sangat sedikit sekali tidak lebih dari belasan orang atau menuduh sesungguhnya mereka semuanya adalah orang-orang fasik keluar dari jalan ketaatan maka hal ini tidak diragu, tidak diragukan lagi tentang kufurnya orang itu karena sesungguhnya dia telah mendustakan apa yang telah dinaskan oleh Al-Quran bukan hanya di satu tempat saja. Al-Quran telah memuliakan, memuji para sahabat ridwanullah alaihim jami'an meninggikan mereka kemudian datang kaum Rafidah mengkafirkan para sahabat jelas perbuatan kaum Rafidah mendustakan Al-Quran maka orang yang mendustakan Al-Quran tidak syak lagi tentang kufurnya Ya. Baik. Jadi para sahabat mulia harus kita muliakan. Mereka semuanya kita cintai karena Al-Qur'an memuliakan mereka. Allah meninggikan mereka radhiyallahu anhum. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas nas Nabi saw alaihi wasallam mengatakan khairun nas qarni Nabi SAW mengatakan, La tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki para sahabatku. Ini bersifat umum termasuk Muawiyah di dalamnya. Kalau sekiranya salah seorang dari kamu menginfakkan emas, mithla Uhudin, seperti gunung Uhud, ma balaba ma balaba mudda ahadihim wala nasifah tidak akan mencapai derajat mereka satu mul dan tidak juga setengah mul jadi hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Para sahabat pada hajatul Wada diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tabligh liyuballighi syahidu minkumul ghaib. Hendaklah orang yang hadir di antara kamu menyampaikan kepada yang tidak hadir. Salah seorang yang hadir pada hajatul Wada, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya. Pernah datang pertanyaan kepada Imam Ahmad mungkin selai atau beberapa helai kertas pertanyaan yang di dalamnya tertulis ya, orang yang berkata bahwa saya tidak akan mau mengatakan bahwa Muawiyah itu penulis wahyu. Saya nggak mau mengatakan seperti itu. Saya juga tidak mau mengatakan bahwa Muawiyah itu kaulul mu'minin. Karena dia telah merampas kekuasaan dengan pedangnya. Apa kata Imam Ahmad? Hadza qaulus su'radi ini perkataan yang sangat buruk, sangat jelek. Yuja yujadibuna haulail kaum, wala sun. Jauhi kaum itu. Jangan duduk di majelisnya. Wa nubayyina wa nubayyinu amrahum Jelaskan keadaan mereka kepada manusia bahwa mereka itu ahlu bidah. Ini jawaban Imam Ahlus Sunnah Siapa yang kita mau pegang perkataannya? Orang yang hidup pada zaman kita sekarang ini yang hatinya dipenuhi kemarahan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau imam ahlus sunnah Orang yang tidak mau mengatakan Muawiyah itu Khalil Mu'minin Muawiyah itu bukan penulis wahyu Imam Ahmad mengatakan ini perkataan yang sangat buruk Jauhi orang itu. Jauhi. Jangan duduk di majelisnya, jangan dengar ceramahnya, jangan baca tulisannya. Dan jelaskan kepada manusia tentang keadaannya. Sekarang kita hidup di zaman sebagian orang mengatakan saya tidak mau mengucapkan radhiyallahu anhu kepada Abu Hurairah saya tidak mau mengucapkan radhiyallahu anhu kepada Muawiyah kepada fulan. La haula wala quwata illa billah. Ini perkataan yang sangat buruk. Ini ahli bid'ah. Harus dijauhi oleh kaum muslimin. Imam Ahmad pernah ditanya Siapa yang lebih utama? Man afdol? Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Kita tahu Umar bin Abdul Aziz khalifah mulia, tapi seorang tabi'in, bukan sahabat. Khalifah yang adil. Apa jawaban Imam Ahmad? Kala man ra'a Rasulullah SAW, wa kala Rasulullah SAW, khairun nas qarni yang lebih utama yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah SAW telah bersabda khairun nas qarni sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku dalam riwayat yang lain ini semua diriwayatkan oleh Al-Khalla dalam kitabnya Kitab Sunnah khusus riwayat-riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal bersama para imam yang lain dari tabi'in dan seterusnya. Imam Ahmad pernah ditanya, hal yuqasu bi ashabi Rasulullah SAW ahadun? Boleh tidak kita bandingkan sahabat Rasulullah SAW dengan yang lain selain sahabat? Kita kiaskan boleh tidak? Ma'adallah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah dari berbuat seperti itu, dari mengatakan seperti itu. Bagaimana kita kita bandingkan sahabat Nabi Shallallahu dengan orang lain? Kemudian ditanya lagi, Fa Muawiyah, Fa Muawiyah afdalu bin Umar, yani Umar bin Abdul Aziz, qala la amri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairun nas qarni. Muawiyah lebih utama dari Umar bin Abdul Aziz? Iya. Karena Nabi SAW telah bersabda khairun nas qarni. Khairun nas qarni. Dalam riwayat yang lain pernah mereka menyebut di hadapan Imam Ahmad, Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Maka Imam Ahmad mengatakan la yuqasu bi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahadan. Tidak boleh dibanding-bandingkan antara sahabat-sahabat Rasulullah SAW dengan yang bukan sahabat. Karena sahabat jelas lebih mulia. Kalau Rasulullah SAW khairun nas qarni. Lagi-lagi Imam Ahmad berdalil dengan hadis khairun nas qarni. Sedemikian adilnya Umar bin Abdul Aziz masih tidak lebih mulia dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu jami'an. Bahkan suila al-mu'afa. Al-mu'afa ini namanya al-mu'afa bin Imran bin Nufail al-Azdi. Seorang yang sifatun, abidun, ahli ibadah, faqihun, faqih. Pernah ditanya, Muawiyah afdalu atau Umar bin Abdul Aziz? Siapa yang lebih utama? Muawiyah atau Umar bin Abdul Aziz? Faqala maka dia menjawab, "Kana Muawiyah afdalu min 600 mi'ati mithla Umar bin Abdul Aziz." Muawiyah itu lebih utama 600 kali dari Umar bin Abdul Aziz. Ini kemuliaan ketinggian para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tidak bisa dikiaskan dengan orang yang bukan uh, dengan orang yang bukan para sahabat, dengan orang yang bukan sahabat Nabi uh, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Imam Ahmad di dalam kitabnya Usul Sunnah Akidah tentang akidah mengatakan wa khairu hadhihi ummah ba'da nabiyha Abu Bakr As-Siddiq thumma Umar bin Khattab thumma Utsman bin Affan nuqaddimu ثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعدهم ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف وسعد كلهم يسره للخلافة وكلهم إمام ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا Di akidahnya Imam Ahmad mengatakan sebaik-baik umat ini sesudah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman. Kami dahulukan utamakan yang tiga orang ini. Sebagaimana para sahabat mengutamakan yang tiga orang ini. Dan tidak ada perselisihan di antara mereka. Di antara dalilnya adalah hadis Ibnu Umar. Kunna na'uddu wa Rasulullah SAW hayyun wa ashabuhu mutawafirun Abu Bakrin, thumma Umar, thumma Uthman, thumma naskut. Kami pada zaman Rasulullah SAW. Jadi pada masa Rasulullah SAW hidup, Hayyun telah menentukan, ya, nauddu, menentukan pilihan dan para sahabat masih banyak sekali. Orang yang pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, kemudian kami diam. Dan hadis ini pernah kita pelajari, pernah kita bahas ketika kita melalui kitab Fadail di kitab Sahih uh, Bukhari. Kemudian yang sesudah mereka adalah Ashabus Syura, yaitu Ali yang keempatnya. Ini yang al-Khulafa Ar-Rasyidin al Mahdiin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian enam orang yang lain uh, yang masuk ke dalam sepuluh orang yang dijamin masuk uh, surga. Kemudian para sahabat itu satu persatu diukur sesuai dengan hijrah dan uh, lebih dahulunya masuk Islam satu demi satu sesuai dengan derajat dan martabat mereka. Kemudian Al-Imam mengatakan, "Tsumma afdhalun nas ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnu alladhi bu'itsa fihim." كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه Kemudian seutama-utama manusia sesudah mereka yang tersebut tadi. yakni mereka yang hidup di zaman Nabi SAW bersahabat kepada beliau. Setiap orang yang bersahabat kepada beliau, baik itu setahun, atau sebulan, atau sehari, atau sesaat, atau dia melihat saja, maka itu termasuk sahabatnya. Jadi apa yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah SAW? Apa yang dimaksud dengan sahabat Rasulullah SAW? Siapa sahabat itu? Orang yang bertemu Nabi SAW beriman kepada beliau, mati dalam keadaan beriman. Ini sahabat. al hafil Ibn Hajar Al-Asqalani di kitabnya Nukhbatul Fiqar mengatakan tentang sahabat man lakiyan nabiyya sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala al-islam Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman kepada beliau dan mati dalam keadaan Islam. Ini Sahabat. Ada yang lama, ada yang dari awal, ada yang sebentar, hanya sesaat saja, hanya melihat saja. Seperti sahabat-sahabat yang ada di pada masuk Islam eh, beberapa bulan sebelum wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat, ada yang melihat saja, sahabat. Ini keutamaan melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dia. Ini karena itu Imam Ahmad mengatakan kullu man sahibahu sanatan au syahran au yauman au sa'atan au ra'ahu huwa min ashabihi lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu. Setiap orang yang bersahabat dengannya, yang dimaksud adalah di sini melihat beliau, bertemu dengan beliau. Setahun, atau sebulan, atau sehari, atau sesaat, atau dia melihatnya, maka dia sahabatnya dengan syarat tadi beriman, mati dalam keadaan iman. Tapi kalau dia tidak beriman, maka tidak dikatakan sahabat secara istilahiyah syar'iyah. Tetapi secara lugawiyah bahasa karena persahabatan secara bahasa Arab adalah artinya luas sekali. Di antaranya semadhab seperti perkataan Imam An-Nawawi sering di kitab Syarah Al-Majmu' Syarah Muhadzab misalnya Qala ashab ashabuna berkata sahabat-sahabat kami padahal hidupnya jauh se sebelum Imam Nawawi maksudnya apa sepaham semanhab satu kaum juga sahabat secara lugah karena itu Rabbul Alamin berfirman kepada di dalam Al-Quran menjelaskan kepada kaum musyrikin bahwa Rasulullah SAW bukan orang gila. Apa kata Allah? Wa ma sahibukum bimajnun. Wa ma sahibukum bimajnun. Sahabat kamu itu bukan gila. Allah katakan Rasulullah SAW sahabatnya Abu Jahal, Abu Lahab. Sahabat dalam arti apa? Sahabat dalam arti satu kaum. Tetapi sahabat dalam arti istilah syar'iyah orang yang bertemu dengan Nabi. Bertemu Nabi Shallallahu alaihi wasallam baik dia melihatnya atau dia tidak melihatnya karena matanya buta Baik dia melihatnya dari dekat atau dari kejauhan. Dia beriman kepada Nabi SAW. Mati dalam keadaan iman. Itu sahabat secara syariah. Sesuai dengan martabatnya masing-masing. Berlebih kurang martabatnya. Seperti tadi telah kita bahas. Derajat para sahabat tidak sama. Walaupun dari satu sisi mereka sama. Oleh karena itu ada ba'dun nas sebagian manusia. Saya mengikuti Amirul Mukminin fil hadis al-Imam al-Bukhari. Sering kita baca, kita setiap satu setiap hari Sabtu mempelajari kitab Sahih Bukhari. Bertahun namanya. Berpuluh kali al Imam al-Bukhari mengatakan ba'dun nas sebagian manusia. Ba'dun nas di negeri kita ini mengatakan bahwa saya tidak meyakini bahwa Muawiyah itu sahabat secara syariah. Saya meyakini bahwa Muawiyah itu sahabat secara nubawiyah. Ini perkataan cerdas atau jahil? Jawab ikhwan antum tullabul an. Ini perkataan cerdas atau jahil? Jahil. Lalu mau dia dudukkan di mana Muawiyah itu? Karena sahabat syariah adalah orang-orang yang beriman, bertemu dan beriman kepada Nabi SAW dan mati dalam keadaan iman. Itu syariah. Karena sahabat secara nubawiyah kafir. Seperti Abu Jahal. Seperti Abu Lahab. Nah, ini menyalahi hal Alkitab dan Sunnah secara umum maupun secara khusus dan ijma ulama. Gak jadi alam semesta ini yang mengatakan Muawiyah sahabat secara lugawiyah. Muawiyah sahabat secara syariah Bagus keislamannya. Amirul Mukminin, khalul Mukminin. Eh? Nah, kita lanjutkan. Kata Imam Ahmad dan seterusnya ya, kalau melihat kata kata beliau lagi, fa'adnahum suhbatan huwa afdalu min al-qarn alladhina lam yarawhu. yang paling rendah persahabatan yang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dia lebih utama dari orang-orang yang tidak melihat Nabi yang datang sesudahnya itu masih lebih utama walau laqaullah bijami'il a'mal. Kalau sekiranya mereka berjumpa dengan Allah dengan seluruh amal-amal mereka, kana haula'il ladzina sahibun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ra'awhu wa sami'u minhu wa man ra'ahu bi ainihi wa amana bihi walau sa'atan afdalu li suhbatihi min at-tabi'ina walau amilu kulla a'malil khair. yang paling rendah persahabatannya di antara mereka masih lebih utama dari tabi'in. Kalau tabi'in itu datang kepada Allah berjumpa dengan Allah dengan seluruh amal dan mereka yang bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melihat beliau, mendengar dari beliau dan barang siapa yang melihat beliau dengan matanya dan beriman kepadanya walaupun sesaat masih lebih utama. Karena apa? Li suhbatihi karena persahabatannya minat tabi'in dari tabi'in walau amilu kulla a'malil khair meskipun mereka mengamalkan seluruh amalan kebaikan derajat manusia derajat sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an ini akidah kita wajib kita meyakininya kemudian di tempat lain Imam Ahmad mengatakan ومن انتقص احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم او انقضه بحدث كان منه او ذكر مساوي كان مبتدئا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما Barang siapa yang mencaci maki salah seorang salah seorang termasuk Muawiyah salah seorang Jadi sahabat-sahabat Rasulullah SAW atau marah karena sesuatu urusan yang terjadi terjadi fitnah pada zaman para sahabat antara Ali dan Muawiyah dan sahabat-sahabat yang lain bersama para tabi'in ridwanullah alaihim jami'an lalu sebagian manusia membenci salah satunya ini tidak boleh Tidak boleh itu karena satu urusan yang terjadi atau dia menyebut kejelekannya, keburukannya, karena mubtadi'an, maka dia ahlul bidah. Ahlul bidah. Mubtadi' kata Imam Ahmad. Hatta yatarahhama alaihim jami'an. Sehingga mereka semuanya kepada semua sahabat mengucapkan rahimahumullah radhiyallahu anhum wa yakunu qalbuhu lahum saliman dan hatinya kepada mereka salim selamat bersih hatinya ini akidah kita ikhwan karena kita hidup sekarang di zaman uh, sebagian manusia rafidah mencaci maki mengkafirkan para sahabat secara keseluruhan apalagi Muawiyah Abu Bakar Umar Uthman dikafirkan apalagi Muawiyah sebagian lagi masih bersembunyi masih menyembunyikan dirinya tentang kerafidahannya ia mencaci maki Abu Hurairah, mencaci maki Muawiyah, mencaci maki Amr bin As, dan lain-lain para sahabat. Satu orang menjadi caci maki, makanya mubtadi. Ahli bid'ah. Tidak boleh duduk bersamanya. Tidak boleh mendengarkannya. Tidak boleh membaca tulisannya. Tidak boleh mendengarkan ceramahnya. Dan harus dijelaskan kepada manusia tentang adat orang ini. Ini ahli bid'ah, pencaci maki sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Khallal di kitab sunnahnya ini meriwayatkan sebuah riwayat dari Al-A'mash Al-A'mash Sulaiman bin Mihrab sering kita baca dalam sanad hadis namanya ini. Disebut Umar bin Abdul Aziz dan keadilannya. Karena Umar bin Abdul Aziz terkenal dengan keadilannya tidak diingkari. Khalifah yang mulia, khalifah yang sangat adil, khalifah yang menegakkan kebenaran dan seterusnya. Faqala al-A'mash maka Amash berkata kepada mereka, "Fakaifa law adraktum Muawiyah?" Bagaimana kalau kamu berjumpa dengan Muawiyah? Jadi kalau sekiranya kamu berjumpa dengan Muawiyah, sekiranya kamu tahu Muawiyah, kalau mereka bertanya ya Muhammad ini fi ilmihi yakni tentang kelembutannya, tentang penyantunnya Muawiyah itu sangat terkenal seorang penyantun alim, karim, tidak diingkari oleh seorang pun ulama. La wallahi ala bal fi adlihi. Tidak melainkan tentang keadilannya. Tentang keadilannya. Kemudian Al-Imam Al-Khalal meriwayatkan lagi dengan sanadnya sampai kepada Al-A'mash Al-A'mash terima dari Mujahid Antum yang setiap hari Sabtu tentu ikut majelis Sahih Bukhari itu sering baca sadat tahu melewati nama Mujahid Mujahid tilmid murid Ibnu Abbas Kala dia berkata la ra'aitum Muawiyah la qultum hadzal mahdi kalau sekiranya kamu bertemu dengan Muawiyah kamu akan mengatakan ini Mahdi karena keadilannya karena penyantunnya karena karimnya dermawannya murah hatinya dan seterusnya ini tabi'in yang mengatakan Kemudian Al-Khalal meriwayatkan lagi sebuah riwayat dari jalan Abu Ishaq. Jadi Abu Ishaq As-Sabi'i. Kita pun sering membaca riwayatnya. Abu Ishaq As-Sabi'i. Seorang tabi'in banyak meriwayatkan dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dia mengatakan, mara itu ba'dahu." Saya tidak pernah melihat yang sesudahnya, yakni sesudah yakni sesudah Muawiyah, yang seperti Muawiyah. Tentang keadilannya, kedermawannya, dermawanan yang murah hati dan seterusnya. Orang yang paling bagus dalam memimpin pemerintahan. Karena Muawiyah 20 tahun menjadi amir dan 20 tahun menjadi khalifah. Selama 40 tahun menjadi penguasa. Ikhwan sekalian, setelah kita cukup panjang bahas ini, barangkali para pencaci maki Muawiyah ini tidak pernah terpikir di benaknya. Walaupun sekali saja, yaitu dia berpikir apa yang telah disumbangkan oleh Muawiyah kepada Islam dan kaum muslimin. Tidak pernahkah mereka berpikir seperti itu? Apa yang telah disumbangkan? Yang telah diperjuangkan oleh Muawiyah untuk Islam. Tidak pernah terpikir olehmu kelihatannya memang tidak pernah terpikir, tidak pernah ada di benak mereka. Kenapa? Pertama, hati mereka telah hitam. Hitam karena kebencian terhadap para sahabat. Satu orang saja sahabat kita benci, Kita dikatakan zindik oleh Abu Zur'ah, satu sahabat. Karena kedudukan sahabat demikian mulianya, tidak berarti bahwa sahabat tidak tidak punya dosa, tidak. Tapi agama ini sampai kepada kita melalui jalur mereka, sanatnya dari mereka, Mereka hendak merubah sanat kita. Sanat kita sampai kepada sahabat. Al-isnadu min ad-din walau lal al-isnad laqala man syaa ma syaa. Para sahabat sanatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana? Rabbul alamin. Dari Jibril Jibril dari Rabbul Alamin Berarti mencela para sahabat menodai Islam. Kita sedang berbicara tentang seorang sahabat besar Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu bahwa mencela mencaci maki Muawiyah, memfitnah Muawiyah berarti mencela Islam, mencela Al-Qur'an, mencela Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an. Nanti saya akan buktikan. Tapi kenapa mereka tidak pernah berpikir, tidak pernah ada di benak mereka itu apa yang telah diperjuangkan oleh Muawiyah dengan perjuangan yang besar Sebabnya tadi hati mereka telah dipenuhi kebencian. Yang kedua, sanad mereka tidak sampai kepada sahabat, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, tidak sampai kepada Rabbul Alamin. Sanad mereka melalui orang-orang kufar dari Yahudi melalui para pembohong dan para pendusta yang membuat riwayat-riwayat palsu. Begitu banyak hadis, riwayat yang orang riwayatkan tentang Muawiyah yang penuh dengan kepalsuan dan kebohongan. Banyak sekali Kemudian cerita-cerita di dalam sejarah yang sanatnya tidak sah. Jadi riwayat para pendusta. Mereka tidak tegak di atas keadilan. Lalu kalau mereka mengatakan itu kan didukil di kitab-kitab ahlu sunnah sahih. Tetapi itu sekedar nukilan para penulisnya tidak menjadikan sebagai hujjah karena mereka harus menukil dengan sanatnya agar diketahui oleh ahlinya bahwa riwayat ini dusta. Saya ambil contoh seperti Al-Imam Ibn Jarir atau tabari Apa yang dia katakan di mukaddimahnya? Karena itu membaca mukaddimah penulis itu sangat-sangat penting sekali. Karena di situ penulis menjelaskan uslubnya, manhatnya dan apa yang akan dia bahas tulis. Ibnu Jarir mengatakan kami membawakan riwayat tapi kami tidak jadikan hujah semuanya. Sekedar dibawakan karena dengan sanatnya semuanya harus ada sanatnya. Baik. Padahal kalau kita kembalikan kepada riwayat-riwayat yang sahihah maka akan nampak jelas. Di sana begitu banyak keutamaan Muawiyah. Perlu antum tahu bahwa ahlu sunnah tidak mensucikan Muawiyah, tidak. Tidak mengatakan bahwa Muawiyah tidak berdosa, tidak. Bahkan ahlu sunnah tadi kan mengatakan bahwa Ali akrab lebih lebih dekat kepada kebenaran, lebih berhak kepada kebenaran dan seterusnya. Ijtihadnya lebih benar dari Muawiyah. Tapi mereka tidak mengkafirkan Muawiyah, tidak mencela Muawiyah karena semuanya berada di dalam fitnah. Berada dalam kekacauan dan mereka berijtihad. Karena itu sepakat ahlu ilmu wa Muawiyah seorang yang bagus keislamannya Syekhul Islam mengatakan walihada wallahu wallahu Umar bin Khattab mawdi akhihi Yazid bin Abi Sufyan lamma mata akhuhu Yazid bisyam. Coba kalau kita pakai riwayat yang sahih. Siapa yang mengangkat Muawiyah menjadi amir penguasa di di Damaskus. Siapa? Umar bin Khattab. Kalau Muawiyah itu orang fasik, apalagi kafir, apalagi dia pembuat fitnah dan lain sebagainya, dan Umar mengangkatnya berarti ini celaan kepada Umar bin Khattab. Muawiyah diangkat oleh Umar menggantikan saudaranya Yazid bin Abi Sufyan yang diangkat oleh Abu Bakar Siddiq sebagai salah satu amir di wilayah Syam yaitu di kota Damaskus. Abu Bakar yang mengangkat langsung. Berarti kalau kaum muslimin yang orang serang sindir-sindir katakan dari para pencaci, para sahabat ini, mereka adalah orang-orang yang diberdekakan oleh Rasulullah SAW pada Fathu Mekah tidak memiliki keutamaan sama sekali termasuk Yazid bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu mengapa Abu Bakar Siddiq mengangkatnya menjadi amir Kemudian Umar bin Khattab setelah Yazid mati mengangkat saudaranya Muawiyah sebagai penggantinya. Berarti kan mencela Muawiyah, mencela Umar bin Khattab, Padahal Umar bin Khattab bukan orang yang yang sekedar basa-basi atau takut, tidak. Bahkan Umar bin Khattab ada permusuhan yang syadid dengan ayahnya yaitu Abu Sufyan. Sampai waktu Fathu Mekah Umar memerintahkan Abu Sufyan untuk dibunuh. Dihalangi oleh Abbas, paman Nabi, sampai terjadi pertengkaran di antara keduanya. Saking bencinya Umar kepada Abu Sufyan yang dulu memerangi tapi Rasulullah SAW sudah memerdekakannya dan masuk Islam dan bagus keislamannya. Kemudian Umar bin Khattab mengangkat Muawiyah. Anak dari Abu Sufyan. Ini kan menunjukkan bahwa Umar bin Khattab mengetahui bahwa Muawiyah berhak menjadi amir. Ahli dalam hal ini. Ali. Jadilah Muawiyah amir di salah satu wilayah Syam. Wilayah Syam itu kalau sekarang ini meliputi Syria, Yordan, Lebanon, uh, eh, Palestina dan seterusnya. Wilayah yang luas sekali. Dan Umar tidak pernah mencopot jabatan Muawiyah sampai akhir hayat Umar. Bahkan Umar menugaskan kepada Muawiyah untuk menjadi amir panglima perang dalam memerangi menaklukkan daerah Kaisariah. Siapa pendakluk daerah Kaisaria yang dicatat dalam sejarah yang sahih? Yang tidak ada perselisihan lagi. Siapa amirnya? Siapa yang memimpin peperangan itu? Siapa panglima perangnya? Kalau bukan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, ini tertutup, sengaja disembunyikan. Ini terjadi pada tahun 19 atau 20 Hijriah. Futihat kaisariah kaisariah itu di mana? Sahil Palestin. Di tepian pantai Palestina. Umar bin Khattab perintahkan Muawiyah ala yadi Muawiyah وقاتلوا قتالا عظيما وقتل من المشركين مقتلة عظيمة نحو من ثمانين ألفا وكمل المئة ألف من الذين انهزموا عن المعركة وبعث بالفتح والأحماس إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب pada tahun ke-19 atau tahun 20 Hijriah. Sebagian ahli sejarah mengatakan tahun 15. Ini ada perselisihan tahunnya nggak jadi permasalahan. Tapi tetap terjadi. Dimenangkanlah kota Kaisariah. Kaisariah dengan huruf Qaf, Ya, Sin, Alif, Ra, Ya, Ta. Kaisariah. Di tepian pantai Palestina di bawah tangan Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai amir. Wa qatalu qitalan 'azima dan mereka berperang dengan peperangan yang besar. Terbunuhlah kaum musyrikin begitu banyak kurang lebih 80 ribu orang kaum musyrikin mati sampai 100 ribu orang Mana tuh para pencaci Muawiyah? Para penghujat Muawiyah? Berani berhadapan dengan orang-orang kufar? Lihat Muawiyah demikian gagalnya memperjuangkan Islam atas perintah Amirul Mu'minin Umar bin Khattab. Ini salah satu kebaikan Muawiyah. Jangan kita mengkubur kebaikan orang menampakkan kesalahan-kesalahan dan dosa dosa Tidak boleh, tidak adil. Muawiyah salah, Muawiyah punya dosa, punya kesalahan. Tidak ada yang mengingkarinya. Tapi kebaikan-kebaikan yang dia lakukan dalam Islam, bahkan keislamannya, persahabatannya kepada Nabi SAW, perjuangannya untuk Islam, demikian besarnya dan mereka memperoleh harta rampasan perang begitu banyak dikirimlah ke Madinah diberi kabar gembira akan kemenangan ya. itu kepada Amirul Mukminin ini pada zaman Umar sampai Umar wafat Muawiyah tetap menjadi amir kemudian setelah Umar Uthman tetap mentakrir apa yang telah ditakrir ditetapkan oleh Umar bahkan Utsman memberikan tambahan wilayah kekuasaan kepada Muawiyah seluruh wilayah Syam berada di bawah kekuasaan Muawiyah dia amir tunggal di situ Umar yang angkat Utsman yang angkat antum mau celah Utsman Utsman yang angkat masih celaan kepada Muawiyah, celaan kepada Utsman. Celaan kepada Abu Bakar sebelumnya. Maka pada tahun ke-28 Hijriah ini tarikh yang sahih. Terjadilah peperangan besar armada laut pertama dalam Islam, angkatan laut pertama dalam Islam. Siapa ambilnya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini telah diberitahukan, dikabarkan oleh Nabi yang mulia SAW kejadian ini. Yang merupakan tanda-tanda kenabian dan kerasulan beliau. Apa yang beliau katakan benar terjadi yaitu memerangi uh, wilayah Kubrus Kubrus saya kira itu daerah Siprus sekarang ini karena dia berada di pulau maka daripada zaman Umar Muawiyah telah meminta kepada Umar untuk memerangi ini tapi Umar tidak izinkan karena dia akan mengerungi lautan besar, lautan lepas kalau terjadi sesuatu kepada kaum Muslim, maka lenyaplah kaum muslimin. Muawiyah sampai merengek-rengek kepada Umar untuk perang ini menunjukkan keberanian yang luar biasa. Perangi, perangi mereka. Sampai kata kata rawi riwayat ini sampai-sampai masuk ke hati Umar perkataan Muawiyah itu ingin segera untuk ingin eh, melaksanakan apa yang dibawa oleh Muawiyah itu. Tapi tidak terjadi. Pada zaman Utsman, maka Muawiyah meminta lagi kepada Utsman untuk memerangi mereka ini kaum musyrikin di wilayah Kubrus. Kubrus itu adalah jaziratun Arabiyun biladis Syam fil bahri مخلصة وحدها ولها ذنب مستطيل إلى نحو سائل مما يلي مما يلي دمشق وفيها فواكه كثيرة ومآدن وهي بلدة وهي بلد جيد berarti daerah Kuwait daerah jazirah Darbiyah di sebelah barat negeri-negeri Syam wilayah Syam itu luas di kepulauan saya kira ini. Kepulauan pulau tersendiri yang berhubungan dengan pantai yang dekat Damaskus. Dan di situ banyak buah-buahan dan hasil bumi yang banyak sekali. Wah, dan negeri yang bagus. Tapi negeri kaum musyrikin. Maka Utsman memerintahkan Muawiyah untuk memimpin pasukan besar في جيش كثيف من المسلمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أخرجه البخاري ومعه جيش عظيم من المسلمين وذلك بأمر عثمان بن عفان له في ذلك بعد سؤاله إياه فقتلوا خلقا كثيرا وسبوا سبايا كثيرة وغنموا مالا جزيلا جيدا pada tahun ke-28 Hijriah terjadi perang dahsyat besar. Siapa pemimpinnya? Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Siapa yang di belakangnya yang ikut para sahabat? Dan ini telah diberitahukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Coba kita baca hadisnya dan pernah kita baca hadisnya di bagian kitabul jihad. Ya. Sudah lama itu. Hah? Oh iya. sorry. sarai. Angin, kalau lagi, sekali, sekali aja, sekali, sekali. sekali. لا قوة إلا بالله Di Sahih Bukhari bagian kitab jihad pernah kita baca hadis hadis Anas bin Malik juga hadis Ummu Haram berkata Bukhari haddatsana Abdullah bin Yusuf an Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha an Anas bin Malik radhiyallahu anhu annahu sami'ahu yaqul كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت Rasulullah SAW biasa masuk menemui Ummu Haram. Ummu Haram ini adalah mahramnya Rasulullah SAW. Rasulullah mahramnya Ummu Haram. Biasa Ummu Haram memberikan makan kepada Rasulullah SAW kalau masuk ke rumahnya. dan Ummu Haram ini nantinya akan menjadi istri Ubadah bin Samit. Di sini dikatakan kanat Ummu Haram tahta Ubadah bin Samit bukan saat itu tapi nanti karena saat itu dia masih menjanda. Nanti akan dinikahi oleh Ubadah bin Samit. Seperti pernah saya bahas dalam beberapa riwayatnya di bagian kitab jihad ini. Ya? Masih ingat? Lupa kebiasaan penuntut ilmu pada zaman sekarang. Fadakhal alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'at ma eh, fa'at ma fa'at amathu wa ja'alat tafli ra'sahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari pun masuk menemui eh, Ummu Haram. Kemudian Ummu Haram seperti biasa memberikan beliau makan dan kemudian uh, mencarikan apa? kutu kutu di rambut beliau. Fadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eh, tidurlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma istayqadha wa huwa Kemudian beliau bangun sambil tertawa. Qala Fakultu kata Ummu Haram, "Wa ma yudhikuka ya Rasulullah?" Apa yang membuatmu tertawa wahai Rasulullah? قال ناس من أمتي قال beliau جواب ناس من أمتي عرضوا علي جزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على العصرة شق إسحاق Apa yang menyebabkanmu tertawa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, Nasun min ummati. Manusia dari umatku. Uridu alayya. Diperlihatkan kepadaku. Guzatan fi sabilillah. Mereka berperang di jalan Allah. Yarkabuna sabajal sabaja hadzal ba'r. Mereka mengerungi lautan lepas ini mulukan alal asirwa seperti raja-raja yang berada di singa singa sananya di singa sana singa sananya kemudian Ummu Haram berkata ya Rasulullah ud'ullah ayyaj'alani minhum ya Rasulullah berdoalah kepada Allah agar Allah masukkan aku ke dalam golongan itu umatmu yang nanti akan berperang melalui lautan lepas pada Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah wasallam mendoakan Ummu Haram. Summa wada'a ra'sahu. Kemudian beliau tertidur lagi. Summa istaiqadha wa huwa yadhhak. Kemudian bangun lagi sambil tertawa. Fakultu wa mayudhikuka ya Rasulullah. Apa yang membuatmu tertawa lagi wahai Rasulullah? Qala nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah. Sama seperti yang pertama tadi. Maka Ummu Haram mengatakan, Ya Rasulullah, ud'ullah yaj'alani minhum. Ya Rasulullah, doakan lagi saya untuk masuk ke dalam mereka. Jadikan saya ikut mereka. Beliau menjawab, anti minal awwalin. Engkau termasuk rombongan yang pertama, bukan yang kedua. Mimpi yang pertama kan, Rasulullah diperlihatkan kepada Rasulullah SAW umat yang mengarungi lautan lepas berperang di jalan Allah. Ummu Haram minta kepada Rasulullah agar didoakan agar dia ikut serta. Didoakan oleh Rasulullah. Kemudian beliau tertidur lagi, mimpi lagi dan kita tahu mimpinya para nabi dan rasul adalah wahyu. Ada lagi umat yang akan berperang di lautan lepas ini, berjihad fisabilillah. Ummu Haram minta lagi didoakan agar ikut serta. Kata Nabi tidak. Engkau rombongan yang pertama, bukan yang kedua. Dan ini terbukti dalam sejarah. Siapa rombongan kedua ini? Nanti akan saya beritahukan. Rombongan yang pertama ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Faraqibat. Kata Anas, faraqibatil bahra fi zamani Muawiyah bin Abi Sufyan. Fi zamani Muawiyah bin Abi Sufyan, maka Ummu Haram pun ikut mengarungi lautan lepas pada zaman Muawiyah, yakni pada waktu Muawiyah menjadi amir di Syam atas perintah Utsman bin Affan maka mereka pun uh, masuk sampai ke negeri ke eh, daerah uh, apa namanya melewati lautan lepas kemudian setelah pulang maka disiapkan kendaraan. Ummu Haram ikut. Ini kan terbukti bahwa ini mukjizat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Muawiyah, maka Ummu Haram bersama suaminya ikut Ubadah bin Samit. Ikut serta dalam peperangan itu pada tahun ke-28 Hijriah. Ikut serta. Kemudian ketika turun dari bahtera dari kapal disediakan ontak maka Ummu Haram jatuh dari ontaknya itu sehingga mematahkan leher. Ini pernah kita bahas hadisnya. dan ini hadis sangat menakjubkan yang merupakan mukjizat Nabi yang mulia SAW memberitahukan apa yang terjadi nanti dan pasti terjadi dan telah terjadi pada tahun ke-28 Hijriah bala tentara armada laut pertama dalam Islam. Angkatan laut pertama dalam Islam. Siapa yang pimpin? Muawiyah bin Abi Sufyan. Apakah mereka para pencaci maki, para penghujat ini menutup mata dari apakah ini bukan kebaikan Muawiyah? Kebaikan yang besar. Memperjuangkan Islam, menegakkan kalimat Allah, menegakkan kalimat Allah, Itu tadi sebabnya sanad mereka tidak sampai kepada sanad yang sahih. Tapi yang maudhu la asla lahu dari sanad-sanad Islam yang batil dari para perawi, para rawi pendusta, kedap. Tapi ahlu sunnah mempunyai sanad dari rawi-rawi yang thiqat. Ini hadis dari Bukhari. Gak ada perselisihan di antara ulama bahwa peperangan ini terjadi pada tahun eh, terjadi di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Hanya mereka berselisih apakah yang dimaksud dengan zaman Muawiyah adalah zaman khilafah Muawiyah atau zaman pemerintahan Muawiyah sebagai amir di Syam yang tepat yang kedua. Khalifah waktu itu Utsman bin Affan karena atas perintah Utsman Dan Allah ijabahkan doa Nabi mendoakan Ummu Haram. Mendoakan uh, Ummu Haram binti Bilhan untuk ikut serta dan ketika itu dia telah dinikahi oleh suaminya. Sebagian sahabat ikut serta dalam ini. Demikian juga tabi'in. Sehingga entah berapa kapal layar waktu itu si kapal layar bukan kapal motor kapal layar itu banyak sekali di bawah pimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan mungkin puluhan bahtera kapal-kapal besar berlayar di lautan lepas itu dan ini mengembirakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi tertawa ditanya oleh Ummu Haram وما يضحك وما يضحكك يا رسول الله apa yang membuatmu tertawa ya Rasulullah qala nasun min ummati uridu alayya guzatan fi sabilillah yarkabuna ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة indah sekali kata-kata ini manusia dari umatku Uridu alaiya diperlihatkan kepada aku Mimpi dalam mimpi, mimpi Nabi itu wahyu. Guzatan, guzatan dalam keadaan mereka berperang. Fi sabilillah. Sabaja hadhal bahr. Sabaja itu zahru. di atas permukaan laut, jadi mengarungi lautan lepas. Berkapal-kapal mereka itu itu yang mengembirakan Nabi sampai Nabi mengatakan mulukan ala asirra seperti raja-raja yang berada di singa sana singa sana mereka. Kalau para sahabat itu di atas kapal berlayar dengan gagah beraninya berpuluh kapal menerjang lautan lepas. Siapa pemimpinnya? Siapa amirnya? Muawiyah bin Abi Sufyan bersama para sahabat yang lainnya ridwanullah alaihim jami'an tidak akan terpikir di benak mereka ini. mereka ini yang saya maksudkan para pencaci maki Muawiyah belum tegas mereka mengkafirkan Muawiyah tapi mereka telah terkena syubhat dan mengikuti manhaj Rafidah yang jelas-jelas mengkafirkan Muawiyah, bahkan bukan hanya Muawiyah yang mereka kafirkan. Seluruh para sahabat pun mereka kafirkan. Ikhwan sekalian. Celaan kepada Muawiyah berarti celaan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam sebuah hadis, saya ingatkan lagi, ahlus sunnah selalu ada sanatnya dan sanatnya berpulang kepada rawi-rawi yang thiqah terpercaya atau dapat diterima. Memakai riwayat-riwayat yang sahihah, bukan riwayat-riwayat yang maudhu'ah. Dalam sebuah hadis dikeluarkan oleh Al-Imam al tirmidzi Nabi sallallahu mendoakan Muawiyah Allahumma ja'alhu hadiyan wa mahdiyan wahdi bihi Allahumma ja'alhu hadiyan Ya Allah jadikanlah dia orang yang memberikan petunjuk yakni menunjuki manusia kepada kebaikan-kebaikan dan ini terbukti di dalam pemerintahan Muawiyah nanti ketika Muawiyah menjadi khalifah berpuluh, beratus, beribu, berpuluh ribu orang-orang masuk Islam, bahkan orang-orang barbar. Tahu orang-orang barbar yang berada di Afrika itu, yang bengis-bengis. Muawiyah mengirim bala tentara ke sana, untuk mendakwahkan mereka kalau mereka tidak mau diperangi dan mereka banyak masuk Islam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat doanya Nabi yang mulia. Tentu Rafidah tidak sanggup membantah kita tentang hadis ini. Apa yang dia mau katakan hadis ini tidak sahih? Mana dalil? Bukti Karena Rafidah bersama orang-orang yang mengikuti sangat, sangat, sangat tiga kali sangatnya lemah dengan hujah. Bahkan mereka terkapar di hadapan Khawarij dan Mu'tazilah. Hanya ahlu sunnah yang berdiri tegak menghancurkan hujah Khawarij dan Mu'tazilah ketika keduanya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Rafidah tidak bisa berbuat banyak Allahumma ja'alhu hadiyan. Ya Allah jadikanlah dia orang yang menunjuki manusia. Terbukti. Yang kedua, wa mahdiyan. Orang yang selalu diberi petunjuk. Yang ketiga, wahdi bihi. Tunjuki manusia dengan sebabnya. Al-Imam Al-Tirmidhi setelah meriwayatkan hadis ini mengatakan, "Hadza hadithun Hada hadithun hasanun garibun menurut al-imam hasan hadis ini bagaimana kita lihat rafidah membantahnya dan mereka adalah selemah-lemah manusia dalam ilmu riwayat sejahil-jahil manusia dalam ilmu riwayat manusia yang paling jahil dalam dalil-dalil naqliyah dan akliyah adalah Rafidah. Kenapa demikian? Karena mereka mendustakan dalil-dalil yang telah jelas terang nyata kesahihannya mereka dustakan sementara mereka benarkan hadis atau cerita yang jelas-jelas bohong dan dusta jadi mereka dustakan kebenaran membenarkan yang kebohongan. Karena itu ulama kita mengatakan bahwa Rafidah adalah sejahil-jahil manusia dalam dalil-dalil naqliyah dan akliyah. Bagaimana mereka membantah hadis ini? Apalagi salah seorang imam ahlul hadis pada abad ini bahkan hafizul waqt muhaddisul asr al-hafiznya pada abad ini muhadisnya pada abad ini Muhammad Nasiruddin al bani rahmatullah alaihi di kitabnya silsilah sahihah telah mensahihkan hadis ini dengan sebuah takhris ilmiah ilmiah yang antum tidak dapatkan di kitab yang lain dalam hadis ini dalam takhris hadis ini mengangkat hadis ini menjadi sahih li ghairihi. Harus saya ilmu. Kalau Rafidah, biasa aja Rafidah mengatakan tidak sahih, tidak sah, bohong, tapi tanpa pembuktian. Mana buktinya? Seperti salah seorang intelektual di negeri kita ini tanpa keintelektualannya tidak bisa menyelamatkan dia dari kebodohannya terhadap ilmu riwayat. Mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah bertanya kepada jariah seorang budak perempuan, Aina Allah, di mana Allah? Tidak pernah, mustahil Nabi bertanya seperti itu. Tapi tanpa pembuktian ilmiah, apa alasannya dia menolak riwayat itu? Apa alasan antum menolak riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Muawiyah, Allahumma ja'alhu hadiyan wa mahdiyan wahdi bi. Kecuali dhann, iyyakum wadh-dhann fa inna dhanna aqdabul hadith. Awaslah kamu dari sangka-sangka. Karena sangka-sangka itulah seburuk-buruk perkataan. Selama 20 tahun Muawiyah menjadi amir. Amir untuk wilayah Syam. Sampai terjadi pembunuhan terhadap Utsman. Dan terjadilah di sini fitnah. Saya tidak akan masuk ke sini. Karena para ulama tidak membicarakan perselisihan para sahabat kecuali kebaikan. Tidak menyebut mereka kecuali kebaikan. Ada yang salah, ada yang benar. Tapi semuanya dalam ruang ijtihad. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Demikian dikatakan oleh ahlu Sunnah. Meskipun demikian ahlu Sunnah mengatakan bahwa Ali lebih tepat kepada kebenaran, lebih berhak kepada kebenaran lebih tepat ijtihadnya dari Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhum jami'an Ahlu sunnah tidak serta-merta membela ahlu Muawiyah tidak mereka mengatakan semuanya berada dalam ruang ijtihad dan Ali bin Abi Thalib sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud ketika ditanya oleh tabiin apakah ini ketika perang itu apakah ini perintah dari Rasulullah SAW atau dari ra'yumu Dijawab oleh Ali dari saja. saya. Yakni ijtihad beliau. Karena ijtihad ada benar ada salah. Ya? Sampai Ali pun terbunuh oleh Khawarij. Kemudian khalifah pemerintahkan pemerintahan diserahkan kepada Hasan. Perlu untuk ketahui, perlu kita ketahui semuanya. Muawiyah tidak pernah menuntut menjadi khalifah tidak sama sekali tidak ini riwayat dusta dari mereka sangka-sangka mereka mana riwayat yang sahihah yang menunjukkan bahwa Muawiyah memerangi Ali untuk jabatan tidak tapi untuk menuntut darah Utsman karena beliau adalah sepupu Uthman, wali punya hak. Dan ajibnya Ibnu Abbas yang berada di pasukan Ali membenarkan ijtihad Muawiyah. Ini keadilan para sahabat. Sehingga Muawiyah bersama penduduk Syam semuanya itu mentaati Muawiyah karena Muawiyah ini dicintai oleh rakyatnya semuanya tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib sampai Ali menyerahkan para pembunuh Utsman Ali tidak mau sampai Abu Muslim Al-Khawlani ma'ruf seorang tabi'in datang kepada Muawiyah mengatakan kau mau mau memberontak kepadanya engkau sepertinya dan seterusnya dia tidak engkau lebih utama darinya tidak dia lebih utama tapi hendaklah dia serahkan kepada pembunuh Uthman dan saya adalah orang pertama yang akan membaiatnya maka Abu Muslim dan kawan-kawannya datang kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Ternyata Ali beristihad tidak mau memberikan menggerahkan para pembunuh Uthman karena suasana negara sedang berada dalam kelemahan. Mereka para pembunuh Uthman walaupun sedikit tetapi mempunyai kekuatan yang besar. Ini ijtihad, ijtihad yang cerdas sekali yang dapat diterima. Kemudian tetap Muawiyah tidak mau membayarnya bukan mau merebut jadi tidak pernah Muawiyah mengatakan saya khalifah tidak sampai Ali terlebih dahulu memerangi Muawiyah maka penduduk Syam bangkit beristihad juga kalau sampai mereka menyerang kita maka mereka akan melakukan pembunuhan sebagaimana mereka telah membunuh Utsman yakni para pembunuh Utsman yang ada di pasukan Ali bin Abi Thalib maka mereka bangkit. Jadi dari sini kita tahu sejarah yang sahih bukan Muawiyah dan penduduk Syam yang mulai memerangi Ali. Tapi Ali lalu bisa memerangi. Maka bangkit terjadi pertempuran. Dan kalah pasukan Ali. Nah di sini Syiah Rafidah terpojok betul-betul. Kan Rafidah mengkafirkan Muawiyah mengatakan Muawiyah itu murtadin, termasuk orang-orang yang murtad. Berarti orang-orang yang murtad dapat mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Alangkah hinanya Ali bin Abi Thalib dikalahkan oleh orang-orang kufar. Kan kalah pasukan Ali, yang menang adalah penduduk pasukan Muawiyah dan penduduk Syam. Tapi sejarah kan sering diputarbalikkan kalau Muawiyah itu kafir, berarti ini merupakan kehinaan bagi Ali. Dapat dikalahkan oleh orang-orang kafir. Paham maksudnya? Nah karena itu di, di, disodorkan demikian Rafidah tidak sanggup menjawabnya. Khawarij mengatakan kepada Rafidah, Ali zalim, Ali penumpah darah kaum muslimin, dia yang memulai memerangi dan seterusnya. Serbuan pertanyaan dari Khawarij dan Mu'tazilah kepada Rafidah. Yang Rafidah tidak sanggup menjawabnya, Ahlus Sunnah yang sanggup menjawabnya. Bahwa Ali bin Abi Thalib lebih berhak dengan kebenaran, lebih tepat ijtihadnya dan seterusnya. Eh? Nah, sampai Ali terbunuh. Maka penduduk Irak membayar Hasan bin Ali radhiyallahu anhu Kemudian penduduk Irak mempersiapkan pasukan besar untuk menyerang wilayah Syam. Tanpa diperintah oleh Hasan. Hasan tidak pernah tujuan untuk memerangi Muawiyah penduduk Syam di bawah pimpinanmu yang mendengar pasukan besar yang akan datang menyerang mereka, maka mereka pun menyiapkan bala tentara yang begitu banyak. Ini zaman-zaman fitnah. Maka bertemulah di satu tempat dan terjadi usaha untuk islah. Ini pembuktian dari sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa anakku ini, siapa anakku ini? Hasan akan mendamaikan yakni Semoga Allah mendamaikan dengannya dengan sebab Hasan dua pasukan besar kaum muslimin tidak dibilang kafir. Kaum dua pasukan besar ini siapa? Ini dia. Pasukan Irak dan Syam. Bertemulah Hasan dan Muawiyah. Hasan kita tahu sifat-sifatnya, mukanya, akhlaknya percis dengan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam lembut, penyabar, tidak menginginkan uh, pertumpahan darah kaum muslimin dan seterusnya, dia menyerahkan kepada Muawiyah. Khalifah itu. Nah, ini juga hantaman keras kepada Rafidhah. Karena Hasan adalah imam kedua atau imam eh, imam ke uh, iya imam kedua. Imam kedua setelah ayahnya, imam yang maksum. Sedangkan Rafidah mengatakan bahwa Muawiyah, jangankan Muawiyah, seluruh para sahabat kafir. Maka ketika Hasan menyerahkan khilafah pemerintahan kepada Muawiyah dan berdamai dengan Muawiyah sehingga tahun itu disebut tahun apa? Amul Jamaah tahun persatuan semuanya bersatu sesudah furqah sesudah berpecah berak bercerai-berai dalam masa fitnah sehingga mereka mengurusi dalam rumah tangga mereka saja selama beberapa tahun. Jadi setelah Utsman wafat tidak ada lagi peperangan dengan orang-orang kufar sibuk di dalam saja fitnah. Maka pada tahun 41 hijriyah dinamakan Amul Jamaah Nah kalau Muawiyah itu kafir, berarti ini penghinaan, pelecehan terhadap Hasan bin Ali yang menyerahkan dan begitu begitu begitu apa uh, uh, uh, apa namanya menyerahkan khilafah kepada Muawiyah sangat rendah dan ini bukan laki-laki. Rafidah tidak sanggup menjawab. Soal akan timbul pertanyaan. Baik. Hasan bin Ali kan orang yang maksum menurut mereka. Kalau kita mengatakan tidak maksum. Tidak ada yang maksum. Hatta bapaknya juga tidak maksum. Semua hatta Abu Bakar, Umar, Uthman dan seluruh para sahabat tidak maksum kecuali Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah bahas di awal tadi. Rafito dihadapkan pertanyaan. Benar tidak tindakan Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Kalau dikatakan benar, berarti Muawiyah berhak menjadi khalifah. Tidak boleh ada yang mencela Paham? Paham? Kalau dikatakan tidak benar, berarti Hasan bin Ali melakukan kesalahan. Berarti dia tidak maksum. Ngasih kekuasaan kepada orang kafir. Nah pencaci makian kepada Muawiyah, menghujat Muawiyah termasuk menghujat Hasan bin Ali yang menyerahkan ke kekuasaan kepada Muawiyah. Lalu jawab, itu takiyah. Dijawab oleh ahlu sunnah, alamkah pemecutnya Hasan bin Ali? Padahal dia anak Ali bin Abi Thalib. Seorang yang pemberani, seorang yang menghancurkan benteng Khaybar dan cucu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin Hasan bertakia. apalagi di situ ada Husain bukan hanya Hasan disebut Hasan karena Hasan yang diangkat oleh penduduk Irak sebagai amir sebagai khalifah pendamping Hasan siapa Husain berarti celaan juga kepada Husain Ahlu sunnah mengatakan tindakan Hasan tepat berjalan sesuai dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pujian kepada Hasan bin Ali bin Abi Thalib ridwanullah alaihim jami'an. Sedikit berbeda dengan ijtihad ayahnya. Ayahnya pra Ali bin Abi Thalib. Tapi Hasan tidak. Sehingga penduduk Irak marah, engkau membuat malu arul mu'minin, membuat malu orang-orang mukmin, menampar muka kita, kau menyerahkan khilafah kepada Muawiyah. Apa jawab Hasan? Malu lebih baik daripada api neraka. Malu lebih baik daripada api neraka. Ini dijawabkan jawaban bantahan sesuai dengan apa yang dibantah. Alangkah lembutnya Hasan ini. Maka bernamailah. Dan ijma kaum muslimin saat itu. Tidak ada kita dinamakan Amul Jamaah, tahun persatuan. Dan di situ ada sahabat-sahabat besar. Semuanya membaiat kepada Muawiyah. Ini pun hantaman petir yang menyambar dan menghanguskan kepala dan badan ahlul bidah, para pencaci maki, para penghujat Muawiyah. Kita akan bertanya pada mereka, ini bayat para sahabat kepada Muawiyah benar atau salah? Kalau benar, maka Muawiyah berhak menjadi khalifah. Tidak ada yang tidak membayat, semuanya membayatnya. Bahkan itu tahun persatuan Sampai Hasan Hussein membaiat semuanya. Dari sini kita mengetahui bahwa pertengkaran mereka sebelum ini sampai terjadi pertumpahan darah itu permasalahan ijtihadiyah. Bukan permasalahan antara hak yang batil antara mukmin dengan kafir. Ini adalah kebohongan orang-orang Syiah yang berasal dari orang-orang Yahudi karena memang asal agama Syiah adalah dari Yahudi. Dan itu sejarah tidak bisa dipungkiri. Abdullah bin Sabah pembuat agama Syiah. Nah ya, bersatulah orang-orang yang beriman, para sahabat dan tabi'in terbentanglah kekuasaan yang luas. Sekarang Muawiyah akan menjalani perjalanan hidupnya sebagai Amirul Mukminin, Khalifah kaum Muslimin sampai pada tahun 60 Hijriah wafatnya beliau dalam usia 77 tahun. 20 tahun menjabat sebagai amir pada masa pemerintahan Umar dan Uthman dan 20 tahun ke depan dari tahun 41 Hijriah sampai tahun 60 Hijriah menjabat sebagai Amirul Mukminin dan kita lihat perjuangannya yang sangat besar kepada Islam dan kaum muslimin sebaik-baik raja dalam Islam adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Syekhul Islam mengatakan, ثم إنه بقي في الشام عشرين سنة أميرا وعشرين سنة خليفة ورعيته من أشد الناس محبة له وموافقة له وهو من أعظم الناس إحسانا إليهم وتأليفا لقلوبهم حتى أنهم قاتلوا معه علي بن أبي طالب وصابروا أسكاره أسكاره حتى قاوموهم وغلبوهم نعم وعلي أفضل منه وأعلى درجة وهو أولى بالحق منه باتفاق الناس wa askaru Muawiyah ya'lamuna anna Aliyan afdalu minhu wa haqqu bil amri wa la yunkiru dhalika minhum illa mu'anidun aw man a'mal hawa qalbahu Berkata Syekhul Islam kemudian Muawiyah selama 20 tahun sebagai amir, kemudian selama 20 tahun sebagai khalifah dan rakyatnya sangat mencintai sangat cinta kepadanya Eh, min asyaddin nas mahabbatan. Nah, juga sangat menyetujui sepakat dengan Muawiyah. Wa huwa min a'zamin nas ihsanan ilaihim wa ta'lifan qulubihim. Dan dia adalah sebesar-besar manusia yang berbuat kebaikan kepada mereka dan mentaklif Be, apa namanya? Eh? Eh? Ta'liful qulub ta'liful qulub ya. Eh, mereka juga para pengikutnya tahu bahwa Ali lebih afdal dari Muawiyah, Ali lebih tinggi derajatnya, Ali lebih berhak dari dia, Ali lebih lebih berhak dari dia bittifaqin nas dengan kesepakatan manusia. Dan bala tentara Muawiyah ya'lamun, tahu anna yang afdalu minhu bahwa Ali lebih afdal dari Muawiyah wa haqqu bil amri dan lebih berhak dengan urusan khilafah itu wala yunkiru dzalika minhum tidak ada seorang pun yang mengingkarinya di antara mereka illa mu'anid kecuali orang yang menentang atau orang yang Allah telah butakan hatinya uh, telah butakan uh, hatinya dengan hawanya kecuali orang yang telah dibutakan hatinya oleh hawanya yakni tentang kemuliaan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa kan itu dibayar oleh para sahabat. Itu antum harus tahu, harus catat. Ini sejarah yang sahih. Karena kaum Rafidah memutarbalikkan fakta. Percis seperti orang-orang Yahudi. Yahudi menyembunyikan Taurat dan Injil kebenaran yang ada di Taurat dan Injil. Mereka menggantinya karena Rafidah ini buatan Yahudi, buatan Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi tulen. Maka dia serupa dengan Yahudi. Banyak Syiah itu menyerupai Yahudi. Demikian juga perjalanan yang asli dari Muawiyah bersama para sahabat Ridwanullah alaihim jami'an. Dirobek-robek, dikoyak-koyak dicampuri dengan kebohongan-kebohongan, diputarbalikkan dan lain sebagainya. Dan itu yang dibacakan kepada manusia dan dipanggal-panggal ke sana kemari. Dan lebih khusus lagi sebagian kalau tidak menurut sebagian besar tanpa sanat ataupun kalau ada sanatnya maudhu diceritakan bahwa Muawiyah melakukan pembunuhan dan lain sebagainya. Tidak usah ahlu sunnah yang menjawab, khawarid yang membantahnya. Ali melakukan pembunuhan puluhan ribu manusia mati di perang Siffin. Bukankah Ali zalim? Ketika Rafidah ketika Rafidah mengatakan ini kaum muslimin dari pihak Muawiyah telah melakukan pembunuhan dan perang dan lain sebagainya penumpahan darah dibalikkan oleh Khawarij dan Mu'tazilah karena apa? Akidah Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan Ali dan Utsman. Tidak Ali yang menumpahkan darah manusia, bukankah dia yang pertama kali memerangi penduduk Syam sehingga terjadi pertumpahan darah? Rafidhah tidak bisa menjawab. Rafidhah menjawab itu ijtihad Ali. Dijawab oleh Khawarij dan Mu'tazilah juga ijtihad penduduk Syam. Muawiyah kafir. Khawarid dan Mu'tazilah mengatakan, bisakah antum membuktikan tentang keimanan Ali? Pertanyaan yang tajam seperti petak pedang. Bukan pertanyaan Ahlus sunnah. Pertanyaan Khawarid dan mu'tazilah kepada Rafidah. Bisakah antum membuktikan keimanan Ali? Dijawab oleh Rafidah. Masyhur, mutawatir, pujian. Demikian juga dengan yang lain. Mutawatir. Setiap hujah itu dipatahkan dan di, uh, dihantam lagi. Karena Khawarij dan Mu'tazilah mengkafirkan Ali. Ahlu Sunnah memuliakan Ali. Tidak ada satupun kelompok yang membela Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu demikian besarnya dengan dalil-dalil yang sahih, dalil-dalil nakliyah dan akliyah selain dari ahlu sunnah wal jamaah. Dan di dalamnya termasuk Muawiyah. Orang mengatakan Muawiyah mencaci maki Ali, memerintahkan manusia untuk mencaci maki Ali dari mimbar-mimbar. Semua riwayat itu kadzab dusta. Bahkan Muawiyah memuji Ali, memuliakan Ali, mengakui bahwa Ali lebih utama dari dia. Ini riwayat yang sahih. Sampai dia menangis ketika mendengar kematian Ali bin Abi Thalib, ma'ruf nangis Muawiyah. Ya, nah, kita akan berbicara sedikit karena waktunya. Mungkin aku masih betah orang Eh? <laughs> ya. Perjalanan Muawiyah sebagai khalifah selama 20 tahun. Siapa yang berada di sekeliling Muawiyah? Para sahabat. Ada Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, para ummahatul mu'minin, para sahabat semuanya membayar Muawiyah. Apakah mereka ini salah semuanya? Apakah mereka ini salah karena membayar orang kafir atau orang yang fasik? Para sahabat tidak sepengecut antum. Para sahabat orang-orang pemberani Para sahabat telah belajar doa dari Nabi mereka yang pernah kita baca apa doanya? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wal jubni. Allahumma inni a'udzubika minal jubni. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat penakut. Kalau Muawiyah itu kafir, tidak ada seorang pun sahabat yang membaiatnya. Kalau kesalahan kullu bani Adam khata'un. Semua anak Adam bersalah. Nah, masa pemerintahan Muawiyah Sebenarnya pada masa Utsman ada beberapa peperangan lagi yang Muawiyah memimpin pasukan tempur. Di antaranya peperangan Muawiyah memerangi sebagian negeri Romawi sampai mendekati Konstantinia. Ini terjadi pada tahun 32 Hijriah pada masa khilafah Uthman. Kemudian pada tahun ke-33 Hijriah Muawiyah memerangi satu tempat yang namanya Malatya. Malatya mim lam ta ya ha hisnul marah min arjul rum satu benteng pertahanan kepunyaan Romawi diperangi oleh Muawiyah itu diantar, diantar, yang tadi agak lewat nah pada tahun 41 Muawiyah menjadi amir Amirul Mu'minin ya Kemudian pada tahun ke-42 Hijriyah Muawiyah imam kaum muslimin Amirul Mukminin khalifah yang mulia ini radhiyallahu taala anhu memerintahkan Abdurrahman bin Samurah untuk memerangi daerah India, Hindi. Dan sampai memenangkan kota Kabul, Kabul, ibu kota Afghanistan sekarang. Karena itu di Kabul penduduknya jadi Muslimi. Pertama orang yang memeranginya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia memerintahkan panglimanya waktu itu Abdurrahman bin Samurah untuk berperang ke daerah India sampai dapat memenangkan daerah Ruhaj Ruhaj Alif Lam Ra Kha Jim Ruhaj yaitu Kauratun wa Madinah min nawahi Kabul daerah-daerah yang di tepian kota Kabul dari termasuk negara negeri-negeri Sijistan Sijistan. Jadi daerah Afga kalau sekarang ini daerah Afghanistan. Kalau sekarang daerah Afghanistan. Kemudian nah dari situ banyak orang eh, masuk Islam. Tahu Nafi Maula Ibnu Umar tahu itu dari Kabul, dari Sijistan. Nafi Maula Ibnu Umar kan diperangi mereka, mereka jadi tawanan perang, akhirnya mereka masuk Islam. Mereka menghancurkan musuh. Kemudian mereka memperoleh harta rampasan perang. Kemudian di antara tawanan perang Kabul itu Makbul Asyabi. Makbul Asyabi. Kemudian Nafi Maula Ibnu Umar, kemudian Kaisan, Walid ayahnya Ayub Sakhtiyani. Kemudian Salim Al-Abtos. Al-Abtos. Kok. Eh? Ini tawanan perang Kabul. Akhirnya masuk Islam jadi pembesar ulama. Sadaqa Rasulullah SAW ketika mendoakan Muawiyah. Allahumma ja'allahu hadian. Ya Allah jadikanlah dia orang yang memberikan hidayah, petunjuk. Ini salah satu keutamaannya. Perlu kita ingat bahwa keutamaan ini tidak mengalahkan keutamaan dan kemuliaan Ali bin Abi Thalib, apalagi Abu Bakar, Umar, Utsman, bahkan Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, bahkan abangnya sendiri Yazid bin Abi Sufyan min khiyaril muslimin katanya dari sebaik-baik kaum muslimin radhiyallahu anhum jami'an. Ini salah satu keutamaan Muawiyah Amirul Mu'minin. Kemudian pada tahun yang sama, pada tahun yang sama, uh, Muawiyah memerintahkan uh, nah, itu kemenangan kota Kabul itu terjadi pada tahun ke-43. Salah saya tadi, ke-43 Hijriah. Bukan 42, 43 Hijriah. Pada tahun 42 Hijriah Muawiyah memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi daerah al Allah al Alif Lam Al-Lad Al-Lanu Al-Lanu ini adalah negeri yang masuk kawasan Armenia Armenia diperangi dan memerangi bangsa Romawi. Nah, baru pada tahun 43 tadi Kabul. Kemudian tahun 43 Hijriah juga Muawiyah memerintahkan Uqbah bin Nafi al-Fahri untuk memerangi dan memenangkan kota Sudan, Sudan di Afrika, Sudan. Kemudian kota Waddan, Waddan dengan Dar, yaitu satu kota di Afrika. Berarti satu pasukan dikirim ke daerah Afghanistan, India, satu pasukan dikirim ke daerah Afrika karena itu tersebarlah kaum muslimin banyaklah ribuan puluhan ribu orang masuk Islam. Apa ini tidak pernah terpikir di benak para pengkuja, para pencaci mati sahabat besar ini radhiyallahu taala anhu. Allahu akbar. La ilaha illallah. Maha suci Allah yang membalik-balikkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Tersebar Islam di daerah Afghanistan, di daerah India, di daerah Afrika. Ini pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan selaku dia ketika dia menjadi khalifah. Apa ini bukan kebaikannya? Apa ini bukan kebaikan yang besar? Tidak ada seorang pun sahabat yang mengingkari ini Kemudian pada tahun ke-44 uh, pada tahun 43 masih ada peperangan tiga lagi. Mau yang memerintahkan Busar bin Arta untuk memerangi Romawi. Wah luar biasa dalam satu tahun tiga pasukan tahun 43 Hijriah, baru dua tahun menjabat jadi khalifah. Satu ke daerah Khurasan, Afghanistan, India, satu ke daerah Afrika, satu ke daerah Konstantinia, Rom. Dan semuanya menang. Hal ini membuktikan bahwa mereka berada di atas kebenaran. Karena setiap ada sahabat, pasti Allah akan menangkan peperangan itu. Sebagaimana hadis yang pernah kita baca di kitab Sahih Bukhari di awal kitab Fadail fadilah uh, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun ke-44 Hijriah Muawiyah memerintahkan Abdurrahman bin Khalid bin Walid anaknya Khalid bin Walid untuk memerangi Romawi dan bersama mereka bersamanya itu kaum muslimin yang begitu banyak ya Kemudian Muawiyah juga memerintahkan Busr, Busru bin Arta, ada yang mengatakan bin Abi Arta untuk memerangi di lautan, perang di laut. Luar biasa. Kemudian pada tahun yang sama Muawiyah memerintahkan Al-Muhallab bin Abi Sufra untuk memerangi negeri India. Sampai mereka masuk ke daerah Sind. Sin. Luar biasa. Tidak terpikir di benak mereka ini. Apa ini bukan merupakan kebaikan? Kalau dikatakan Muawiyah ada kesalahannya, benar. Yang lain juga ada kesalahannya. Bukankah kebaikan menutupi kesalahan? Kemudian pada tahun ke-45 eh, pada tahun ke-45 Hijriah Muawiyah memerintahkan Hudaij untuk memerangi Afrika atau salah satu daerah Afrika. Kemudian pada tahun yang sama Muawiyah memerintahkan Abdullah bin Sawar al-Abdi untuk memenangkan kota Al-Qaiqan. Qaiqan itu masuk di daerah Sin daerah yang dekat dengan Khorasan. Kalau sekarang ini daerah Afghanistan masuk sampai India. Dan mereka memperoleh harta rampasan perang. Pada tahun yang sama Muawiyah memerintahkan Al-Hakam bin Amr radhiyallahu taala anhu ini sahabiyun jalil untuk memerangi Khurasan, daerah Khurasan. Faqatala minhum khalqan katsiran wa ghanima amwalan jammatan. Mereka memerangi memenangkan peperangan itu sehingga terjadi pembunuhan kalah kaum musyrikin sampai mati khalqan kathira dari kaum musyrikin dan memperoleh harta rampasan perang yang banyak. Kemudian pada tahun ke-46 Hijriah Muawiyah memerintahkan untuk memerangi negeri-negeri Romawi bersama amir mereka Abdurrahman bin Khalid bin Walid anaknya Khalid bin Walid radhiyallahu anhum jami'an. Anaknya ini bukan sahabat tapi tabi'in. Kemudian pada tahun ke-47 Hijriah juga Muawiyah memerintahkan sebagian dari negeri-negeri Romawi. Kemudian pada tahun uh, uh, tahun yang sama juga uh, Muawiyah memerintahkan Abu Abdurrahman Al-Qainiyi untuk membawa pasukan kaum muslimin memerangi negeri Antakya. Antakya ini sekarang masuk wilayah Tur Turki. Eh, masuk wilayah dekat daerah Syam. Kemudian pada tahun ke-49 Hijriah Muawiyah memerintahkan anaknya Yazid bin Muawiyah untuk berangkat memerangi kota Konstantinia. Ini yang pertama yang dikabarkan oleh Nabi yang mulia SAW terjadi pada tahun ke-49 Hijriah atau pada tahun ke-50 Hijriah hatta balagha Konstantinia wa ma'ahu jama'ah min sadat sahabah minhum Ibnu Umar wa Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Abu Ayyub Al-Ansari dan sampai Abu Ayyub Ansari wafat di situ. Karena itu dikenal Abu Ayyub wafat di Rom yakni di depan pintu kota Konstantinia dan dikubur di situ. Dikubur di situ. Nah ini pasukan besar yang telah diberitahukan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi di Sahih Bukhari yang kita baca. Rombongan yang kedua yang datang mengarungi lautan lepas berperang di jalan Allah. Memerangi orang-orang kufar. Ini dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah. Dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari juga. Nabi SAW bersabda, awalu jaisin min ummati. Lihat kalimat beliau, awalu jaisin Bala tentara pertama min ummati dari umatku yang zuna madinata Kaisar yang memerangi kota atau negeri Kaisar magfurun lahu diampunkan baginya. Ini atas perintah Muawiyah. Diangkatlah sebagai pemimpin amir anaknya Yazid. Siapa yang di bawah Yazid? Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abdullah bin Zubair, Abu Ayyub Al-Ansari, para sahabat. Yazid bukan sahabat, tabi'in. Dan ini diberitahukan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam tidak ada yang mengingkari ini bahwa pasukan dari umat ini yang pertama kali memerangi negeri Kaisar. Kalau sekarang namanya Istanbul. Namanya Istanbul. Dulu Konstantinia. Konstantinopel. Nah, kemudian diganti jadi Istanbul. Belakangan oleh kaum muslimin. Pertama umat ini yang memerangi negeri Kaisar Konstantinia atas perintah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai amir khalifah memerintahkan anaknya membawa para sahabat besar jama'atun bin sahabat dari sadatus sahabat pembesar-pembesar para sahabat ikut semua sehingga mereka menghancurkan memporak-porandakan bangsa Romawi dan ini yang Nabi tertawa. Mimpi Nabi, Nabi Allah perlihatkan wa umatnya. Apa ini bukan kebaikan Muawiyah? Apa ini bukan kebaikan anaknya Yazid? Apa ini bukan kebaikan para sahabat yang ikut di situ dan masuk ke dalam sabda Nabi yang mulia, "Awwalu jaishin min ummati yakzuna Madinata Qaisar maghfurun lahu." pertama bala tentara dari umatku yang memerangi negeri kaisar diampunkan baginya. Tidak berarti setelah itu mereka tidak berdosa. Para ulama mengatakan, "Fakana hadzal jaish awal man ghazaha wa ma wasalu ilaiha hatta balagul jahda." Hatta balagul jahda maka pasukan inilah yang pertama yang dibawa pimpinan Yazid bin Muawiyah. Yang pertama dari umat ini yang memerangi negeri Kaisar. Dan mereka berusaha keras. Tidak akan sampai ke situ setelah mereka berusaha keras. Baru sampai di situ. Sehingga Abu Ayyub Al-Ansari wafat di situ. Dan dikubur di dekat pintu Konstantinia. Di depan pintu Konstantinia kalau tidak salah. Situ. Karena dikenal Abu Ayyub mati di negeri Roma, katanya Roma Italia sana. Salah. Karena bangsa Romawi itu mempunyai dua wilayah kekuasaan pusat negara mereka di Roma, Italia sana. Pusat negara mereka lagi yang kedua di daerah Turki, Istanbul. Dan mereka menguasai sampai mereka menguasai daerah Syam semuanya. Ini pada tahun 49 atau 50 dan terus tahun 51, tahun 52, tahun 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 sampai akhir ayat Muawiyah menyebarkan Islam sehingga banyaklah makhluk manusia yang masuk Islam dan tersebarlah wilayah Islam terbentang luas sampai beliau wafat radhiyallahu taala anhu. Ini di antara fadailnya. Ini di antara manaqibnya. Panjang sudah pembicaraan kita. Hah? Berapa? Sabtu depan sambung lagi. Apa subuhat mereka? Ya. Sabtu depan kita sambung lagi. Semoga Allah tabarak wa ta'ala menjadikan kita, memasukkan kita ke dalam orang-orang yang mencintai para sahabat. Kepada orang-orang, ke dalam orang-orang yang yang memuji, menyanjung para sahabat, yang membela para sahabat dan mengikuti manhaj para sahabat. Semoga Allah tabarak wa taala tetapkan kita di dalam agamanya mengikuti sunnah nabinya, mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Dan semoga Allah tabaraka wa taala menghidupkan dan mematikan kita di dalam Islam dan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di atas manhaj para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.